Nah, dalam hal ini harus dipahami dan disadari oleh setiap manusia. Agar jangan sampai tertipu oleh keadaan dunia hingga dia menganggap bahwa makin hari makin tambah umur. Makin lama makin panjang umur. Enggak begitu. Nah, ini masalah. Jadi makin lama makin kurang. Kalau ada orang umurnya dicatat oleh Allah 50 tahun pada akhir Syaban yang lalu tepat umurnya 40 tahun persis tepat tepat 50 tahun apa 40 tahun sekarang sudah jalan lagi dan lewat dua bulan setengah kalau awal Ramadan dia masih mempunyai umur sisa umurnya 10 tahun karena sudah hilang Ramadan, hilang Syaban, sekarang sudah pertengahan bulan, baru dua bulan setengah, nah, hilang lagi umurnya dua bulan setengah, tidak lagi sepuluh tahun. Jadi sembilan tahun berapa? Nah itu sudah kurang lagi. Nah begitu seterusnya. Apalagi kalau sampai setahun, jadi tidak tinggal 50, nah tinggal 9 tahun. Nah begitu seterusnya, begitu seterusnya. Nah kau capai 50 tahun sekarang sudah 49. Kurang setahun. Nah ini pasti nanti akan sampai kepada saat terakhir. Kalau sudah sampai pada saat yang terakhir, idza jaa ajalhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak dapat di diundurkan sedikit pun dan tidak dapat diajukan sedikit pun. Nah, lalu bagi kita manusia-manusia hidup, terutama kita kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah kita ditinggal oleh saat hari dan sebagainya tadi, harus kita paham bahwa saat dan waktu yang sudah meninggalkan kita itu sudah jauh dan tidak akan kembali. Yang datang ini saat baru, waktu baru, hari baru, Jumat baru, bulan baru, tahun baru, bukan bulan kemarin. Walaupun nanti tahun lagi ada Ramadan, bukan Ramadan kemarin itu. Ini Ramadan baru, ini sudah lewat, sudah jauh, bahkan sudah hilang. Nah, hilangnya waktu saat dan sebagainya itu walaupun sudah jauh dan hilang tetapi membawa catatan amal-amal kita jadi membawa catatan amal-amal kita in khairan fa khair wa in syarran fa syar kalau baik ya tercatat amal kita itu baik kalau buruk tercatat amal kita buruk Karena amal perbuatan manusia itu tidak hilang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Maka barang siapa melakukan atau berbuat sebesar anak semut dari kebaikan pasti dia akan melihat hasilnya atau pahala dan kajarannya Dan siapa yang berbuat walaupun sekecil anak semut dari kejahatan alias mungkar dan maksiat, pasti dia akan melihat sanksinya atau akibatnya. Kenapa? Karena sudah diaturnya sedemikian rupa oleh Allah SWT dan Allah sudah masang dua malaikat penulis yang berada di setiap manusia yang sudah balik ialah Rakib dan Atid. Rakib yang mencatat amal kebaikan kita, jelasnya hasanat. Atid yang mencatat keburukan kita. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, dua malaikat ini yang satu di kepalanya, yang satu di kakinya. Menunggu sampai kiamat membawa buku, membawa catatannya, membawa raportnya, Maka itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Adakah koreksi atau pemawasan diri terhadap diri kalian sebelum kalian dikoreksi oleh Allah. Maka itu kita sekarang harus menengok ke belakang. Sejak satu Ramadan sampai sekarang, apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita perbuat? Bahkan kalau kita jauhkan tahun dahulu, bahkan jauhkan lagi setelah balik. Setelah balik sampai sekarang apa yang kita lakukan? Karena sejak balik kita itulah mulai dua malaikat ini bekerja garam mulai menulis. Kita tengok. Kalau kita menjumpai amal-amal kita sejak balik dahulu sampai sekarang <coughs> cocok dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelasnya sesuai dengan garis syariat Allah Subhanahu wa taala, kita merasa senang, merasa gembira. Lalu kita mengadakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kepada Allah. Terus minta diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jangan sombong. Jangan ujub. Jangan merasa besar diri. Tapi syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pun akan diterima. Kalau kita menengok ke belakang sejak satu Ramadan sampai sekarang atau setahun yang lalu sampai sekarang atau sejak kita balik sampai sekarang banyak amal perbuatan kita yang menyimpang dari real dan garis syariat Allah SWT banyak amal perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan Allah SWT bertentangan dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW jelasnya banyak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala masih ada sisanya umur misalnya kalian ini umur ini kudu kita gunakan jadi sisa umurnya harus kita gunakan kesempatan yang paling baik bukan tiap hari hilang tiap hari hilang sebab kalau sudah hilang sudah hilang tidak bisa kita tambah lagi ya kalau dunia orang punya 5 juta sekarang tinggal 2 juta besok usaha besok bulan bisa cari tambah lagi mungkin tambah banyak anggap hilang banyak 2 juta bisa susah cari dapat lagi mungkin lebih banyak. Tapi kalau umurnya hilang, tambah dari mana? Tidak ada pasaran umur, tidak ada toko umur, tidak ada pabrik umur yang kita dapat menambah tidak ada. Nah, jadi sisa ini harus dan soal umur itu kalau sudah habis orangnya akan meninggalkan dunia ini bukan masalah tua, bukan masalah muda, bukan masalah sakit, bukan masalah itu dan ini tapi masalah jatah berapa jatahnya kalau diberi jatah oleh 20 tahun ya pas 20 tahun berangkat kalau diberi jatah 50 ya 50 kalau jatahnya 100 ya 100 jatah 90 ya 90 biarpun bagaimana itu jatahnya masing-masing diberi jatah oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tadi saya katakan sebelum 50 ribu tahun Allah menciptakan langit dan bumi sudah dicatat ini dapat sekian, ini dapat sekian. Kehendak awal itu azali. Nah, ini orang dan, dan, dan ditutup oleh Allah, orang nggak tahu. Nah, maka kesempatan yang sebaik-baiknya ini kita gunakan kalau kita mempunyai dosa terbuat muka dan maksiat dalam hari-hari yang lalu, dalam bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lampau. Nah, ini kesempatan yang baik segera kita akan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala adanya pintu tobat ini kerahmatan yang besar dan kenikmatan yang tinggi dari Allah SWT untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita tidak menggunakan, nah di sini kita salah sendiri. Nah, tobat itu sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan at-taubatu wajibatun al zambi. At-taubatu minal zambi wajibatun fauran. Taubat itu wajib dari segala dosa. Jadi taubat dari segala dosa itu wajib segera. Maka kita harus tahu apakah dosa itu. Yang dinamakan dosa itu apa? Dosa itu semua amal perbuatan yang melanggar atau menyimpang daripada real dan garis syariat Allah Subhanahu wa taala yaitu malang meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Inilah dosa. Karena syariat Allah SWT ada perintah, ada larangan. Yang perintah pokok ialah hukumnya wajib, larangan pokok hukumnya haram. Ya, orang meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan dosa. Jadi dosa itu adalah meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melanggar atau menerjang apa yang telah dilarang oleh Allah SWT atau diharapkan. Jadi termasuk dosa melanggar garis syariat Allah Subhanahu wa Nah, maka setiap manusia harus mengawasi dirinya, jangan mengawasi orang lain. Kita bukan urusan, tidak urusan seorang lain. Kepada orang lain itu hanya amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, ingat mengingatkan, tawasul haki haqqi, tawasul sabar sudah dilakukan sih. Sehingga Nabi pun diingatkan oleh Allah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusai mengingatkan bukan musaitir tidak menguasai malam musalim hanya menyampaikan urusan nafsu kepada Allah nah, jadi kita ajakkan koreksi diri kita sendiri dan koreksi rumah tangga kita, keluarga kita, karena itu menjadi tanggung jawab kita. kulukum ra'in wa kulukum mas'ul ra'iyati. Sami'a rajul ra'in ala ahli baiti wa mas'ul ra'iyati. Nah, jadi kita adakan koreksi pemawasan diri. Nah, kalau ketemu tadi sebagaimana saya terangkan, baik alhamdulillah bagaimana caranya kalau ketemu amal perbuatan kita banyak yang bertentangan dengan mencari syarat Allah SWT. Nah, kesempatan masih ada. Kesempatan yang sebaik-baiknya untuk kita bertobat kepada Allah. Walaupun orang itu andi kata kufur, kafir, musyrik, munafik, sudah. Tapi toh kalau dia sadar, masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada sisa umur kurang berapa nggak tahu. Ya muka-muka kurang satu tahun. Ya muka-muka nggak apa-apa dong muka-muka. <laughs> Ya. Nah ini tidak tahu kita. Nah ini kesempatan yang sebaik-baiknya. <coughs> Dalam hal ini, setelah kita tahu adanya wajib membereskan dosa, dosa ada dua macam. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Kalau dosa kecil, ini dari rahmat Allah SWT. Dari sifat maha bijaksana, bijaksananya Allah SWT. Dengan amal-amal soleh kita ini terlebur Nah ini untungnya kita menjadi umat Muhammad SAW. Dengan amal-amal hasanat, dengan amal-amal salihat, amal-amal kita yang salah, yang melakukan dosa kecil itu terhapus. Kita sholat maghrib, dosa kita antara asar dan maghrib terhapus, dosa kecil. Kita sholat isya, dosa kita antara maghrib dan isya terlebur, dosa kecil. Kita sholat subuh, dosa kita antara Isya dan subuh terlebur dosa kecil. Kita sholat duhur, dosa kita antara subuh dan duhur terlebur dosa kecil. Kita sholat asar, dosa kita antara duhur dan asar terlebur. Kita jumatan, mulai jumat yang lalu sampai jumat ini dosa kita kalau jumatan terlebur dosa kecil. Saya Ramadan dahulu sampai Ramadan sekarang itu terlebur dosa kecil kita. Umrah ke Allah terlebur dosa kecil. Kita setelah sholat membaca astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubil tiga kali dosa kita lebur walaupun seperti dosa laut. Nah ini dosa dosa kecil. Tapi kalau dosa besar harus melalui tobat. Tidak bisa terhapus. Ada keistimewaan dari Allah itu masalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita harus tahu dosa besar. Berapa jumlah desa besar Ada sebagian ulama mencatat hingga ada satu kitab yang diberi nama Al-Kabair. Satu kitab Al-Kabair dosa-dosa besar. Jumlahnya di sana dicatat 70 macam. Tapi ada yang datang ulama yang lain lebih daripada itu. Bahkan ada yang mengatakan 200 macam. Tapi satu kitab itu menjelaskan ada 70 macam. Nah, kita harus tahu jadi orang yang mampir dosa besar wajib segera tobat. Dari kecil pun wajib tobat, tapi untungnya terhapus karena amal amal kita. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Nah, lalu dosa itu juga dua macam. Dosa kita langsung kepada Allah dan dosa kita terhadap sesama manusia. Sesama makhluk. Kalau dosa kita kepada Allah, kalau itu suatu pelanggaran, langsung melupakan dosa kepada Allah, wajib tobat dengan melalui tiga syarat. Meninggalkan perbuatan itu, merasa menyesal benar-benar dan betul-betul menyesal, dan niat tidak akan mengulangi lagi penyempurnaannya dengan istighfar. Contohnya ada orang mabuk, minum minuman keras. Sudah sudah ahli mabu. Sekarang dia sadar tobat. mama saya pun meninggalkan minuman keras itu sama sekali. Dia tinggal babar belas. Lalu menyesal. Betul-betul menyesal. Orang itu kalau menyesal dari besarnya sesalan dalam hatinya. Kadang-kadang sampai menangis. Terus dia tidak akan mengulangi lagi. pernah menangis. Tidak akan mengulangi. lagi. Sudah selesai, habis dosanya. Dia sempurnakan dengan es istighfar. Tidak ada yang tahu antara dia dengan Allah. Ini dosa pada Allah. Berarti kalau meninggalkan kewajiban, nah wajib Allah. Pernah tidak sholat sekian kali, pernah tidak puasa Ramadan sekian hari, pernah tidak melakukan zakat sekian kali. Nah ini kewajiban-kewajiban dia tinggalkan. Sekarang sudah sadar kokat, meninggalkan perbuatan dosa tadi, merasa menyesal dia berbuat perbuatan dosa tadi, dan dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa dalam meninggalkan kewajiban pada Allah. Lalu wajib mengkodok. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa dainullahi ahakku an yuqdo. Hutang pada Allah itu lebih hak untuk dikodoi. Nah, karena dia melanggar kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala maka kodok tobatnya dan kodoknya wajib segera kalau ada orang umpamanya berapa bulan tidak sholat segera dia melakukan tobat dan kalau banyak begitu tidak boleh melakukan sunnah karena belum selesai wajibnya kodoknya apakah itu sholat apakah itu puasa Ramadan apakah zakat ini wajib Allah. Anggap ada orang tani, sudah. Yang punya sawah satu hektar, tani padi. Padi itu termasuk harta benda atau hasil bumi yang ada zakatnya. Dapat 8 ton. Airnya mudah, 10% zakatnya 8 kintal. Dan zakat. Tani lagi, setahun dua kali anggap. Anggap dua kali. Tidak zakat. <coughs> Punya utang pada Allah berapa? satu ton enam kintal belas kintal belas kintal sampai sepuluh tahun sekarang sudah sepuluh tahun tobat tobat tulang wajib untuk wajib bayar jadi enam belas kintal kali 10 10 nah di wajib ya kodok ini dosa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dosa pada manusia, wah ini agak repot, agak berat. Syarat apa? empat. Meninggalkan perbuatan dosa itu, merasa menyesal, dan niat tidak akan mengulangi lagi, selesaikan urusan itu terhadap atau kepada orang yang didosai. Pernah mengganggu hormatannya orang, mencaci maki, pernah merasani, pernah menghina, pernah menuduh, apalagi pernah menempiling, memukul dan sebagainya. Atau hak miliknya, harta bendanya. Nah, selesaikan sekarang ini yang masih di dunia sebelum kedatangan hari kiamat. Kalau pernah merasani omong, Pak atau Bu atau D atau Mas saya pernah merasakan jelek. Sekarang saya sudah minta maaf pada sampean karena saya sering merasakan sampean dengan jelek. Sudah dia jawab iya tidak susah saya cukup. Dia mengatakan iya maaf sama-sama. Dia diam saja ya nggak apa-apa pokok saya sudah menyatakan minta Pernah misui, mencaci maki dan sebagainya. Kalau pernah menempiling ya apa? Kalau pernah memilih minta maaf. Saya pernah memilih sampean minta maaf. Atau nggak mau sampean balas. Aku soros Wal jamaah qisas. Ini masuk qisas. Pernah saya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan. Dia punya budak. Di dalam budaknya dipanggil, "Ya ulam." Diam, tidak jawab, tidak datang. Panggil lagi, "Ya ulam." Tidak jawab, tidak datang. Ada di dalam sampai tiga kali, "Ya ulam." Diam. Masih ada di dalam. Cewek, Eh, kamu saya panggil sama tiga kali, tidak jawab, tidak datang. Bagaimana kamu? Cewek. Dah tinggal. Sadar saya waktu rumahnya. Wah kenapa budak nggak apa-apa saya ciwir. Kan? Pasti saya akan dihukum nanti. Daripada dia nuntut bismillah hari kiamat akan memba apa, menuntut saya lebih baik saya sekarang minta di dibalas. Datang, hei eh, ulam, tadi saya kamu, sekarang kamu siwir. Minta balas. Supaya bersih. Kan, Sebab di akhirat bukan dicewir, Nah itu ganjarannya dicengkong, <laughs> dipotong, dikasihkan sana. Tidak punya ganjaran dosanya orang yang nuntut ditumpukkan sana. Nah di sini. Kalau harta benda pernah mencuri barangnya orang, pernah mengkhianati barangnya orang, pernah ngemplang, utang tidak bayar, pernah beli barang tidak bayar, apalagi nyuri takaran, timbangan, ukuran, meteran dan sebagainya. Ini hak adanya. Bagaimana baca? Empat. Berhentilah perbuatan itu. Menyesal. Ya tidak akan lagi. Kembalikan haknya orang. Atau minta halalnya. Sudah 10 tahun punya hutang 5 ribu. Datang. Pak atau Bu, saya sekarang tobat, pernah utang balik sampean, lima tahun yang lalu saya kemplang tidak bayar. Sekarang saya bayar atau sekarang saya minta maaf maaf saya menghalalkan orang oh, yang baik ya yang setia yang sudah yang halal sudah cara mengulangi lagi ya baik orang oh, yang katakan saya minta maaf ya tobat minta maaf saya minta maaf juspuro ya, juspuro ya, tapi duitku balik no ya wajib balikan haknya dia tuh orang menuntut haknya boleh gak apa-apa haknya nah ini banyak masalah kalau orangnya tidak ada ahli warisnya kalau ahlinya warisnya tidak ada, haknya orang itu sodakokan pada fakir miskin, nawa itu untuk orang itu. So kalau tidak, nanti di hari kiamat. halal halal mengaturkan segala kesalahan mohon minta maaf lahir batin walaupun jawab iya iya sama-sama kalau tidak punya salah baik itu kan cara baik jadi baik terbuka tapi kalau betul-betul punya salah gak cukup itu kula ngaturaken sedaya patan kula lahir batin nyuwun gungi pangapunten nggih sami-sami lah utangi apa beres itu <laughs> gak bisa mau jalan gunting gak balik apa beres tidak bisa tidak cukup itu harus ikhlaskan maka itu Nabi Muhammad SAW bersabda man kanat indahu mazlumatun li akhihi min irya min syai'in falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinan wala dirham. In kana amalan salih ukhidha minhu biqadri mazlumatihi wa in lam yakun hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumilat alaihi. Barang siapa kata Nabi mempunyai kesalahan, kedoliman terhadap sesama saudara manusia. Dari pernah mengganggu kehormatannya, atau harta bendanya atau sesuatunya mintalah halnya sekarang ini tahalul dari halal ke halal sekarang ini artinya masih di dunia ini sebelum kedeng hari tidak ada uang emas tidak ada uang perak qabla alaikuna dinar wala dirham tidak ada harta benda hari kiamat kalau belum selesai sekarang datang hari kiamat kalau punya amal soleh diambilnya amal solehnya ukhidha diambil berapa sekedar dosanya salahnya ambil sama. Kalau tidak punya amal saleh bagaimana? Dosanya orang itu diambil tumpuknya dia. Illam yakul hasanatun ukhida min sayyati sahibi fa humilat alaih. Nah, kalau kita sekarang tahu macam ini, kalau kita yang disalahi, malah untung. Orang punya uang dikembang orang, untung. Orang jual barang kali bayar, untung Ya, untung ini asal ganti itu ya. Dicaci bagi orang, dihina, diremehkan, di ini untung dia. Asal sabar. Kenapa? Ini semua menjadi tambah apa? Tambah pahala tabungan ganjar bagi kiamat. Kalau kuat, kalau tidak kuat, bagi calon wong sadar calon wong ngomel, muka muka si nyolong, <laughs> kecukur kali. <laughs> oh tuh eh, ini apa? Jadi apa wis balas kon pok Iya. Tidak begitu. Walaupun dia orangnya tetap dosa, tapi kita sudah lain nah, habis. Nah ini masalahnya. Maka yang berbuat dosa harus tahu diri. Mungkin nanti habis sama sekali. Ganjarannya karena banyak yang menuntut jadi muflis. Hadis Nabi Muhammad SAW Geruna manil muflis maukah kalian siapa kalau muflis itu Bangkrut atau balit? Dikira oleh sahabat sedunia. Jawab sahabat. Al-muflis fina malla dirham wala mata. Orang bangkrut di kalangan kita yang Rasulullah orang yang tidak punya harta benda dan tidak punya barang. Kata Nabi, bukan itu. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umat saya ini, man ya'ti yamal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat banyak pahalanya tapi banyak dosanya wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa akala mal hadza wa daraba datang sudah pernah ah, apa bawa dosa pernah mencaci maki orang <coughs> pernah menuduh orang pernah membunuh orang pernah mukul orang pernah makan harta benda orang tanpa hak nah datang hari kiamat diadili oleh Allah wahwa ahkamul hakimin bagaimana Fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Dibayarkan ganjaran diberikan sana, diberikan sana, di sana. Kepada yang nuntut. Sampai habis hatta idza faniyat hasanatu. Walamma yuqda ma alaih. Habis hasanahnya belum selesai. Masih ada nuntut. Ini hasan sudah habis, bagaimana? Ukhidha min khotoyahum. fatulihat alaihi Thumma turiha Diambil dosa-dosanya orang itu yang nuntut, ditumpukkan pada orang yang dituntut tadi, akhirnya wulung surganya lemparkan ke neraka. Thumma turiha Habis sudah. Ini punya ganjaran, punya pahala. Kalau datang sudah tidak punya pahala, bagaimana? Salah dok Baru datang sudah tambah tumpuk lagi. Bukan orang lain saja nuntut, istrinya akan menuntut suami. Suami akan menuntut pada istri. Apa-apa orang tua akan menuntut pada anak dan anak akan menuntut pada orang tua. Saudara akan menuntut pada saudara. apa orang lain. Nah, di sini masalahnya. Maka ini harus kita selesaikan. Karena kita masih berada di dunia, masih ada kesempatan. Nah ini masalahnya. Bukan dianggap sepi saja. Tidak akan hilang kalau kita sudah betul-betul melakukan tobat sesuai dengan guys Allah Subhanahu wa taala sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atta ibu minaz zambi kamala zambalahu orang yang bertobat dari dosa artinya dengan betul-betul caranya tadi kamala zambalahu seperti orang sudah tidak punya dosa malaikat yang mencatat itu dilupakan oleh Allah dan tulisannya dihapus oleh Allah habis nah ini keuntungan kita Apalagi kita umat Muhammad SAW enteng sekali. Tidak berat. Pokok babat betul melalui apa yang digariskan oleh Allah SWT dalam syariatnya. Sudah hilang hapus dosa kita. Nah bagaimana cara tadi? Oleh malaikat hati Tadi saya katakan malaikat yang dilupakan oleh Allah dan yang dihapus oleh Allah Subhanahu Nah, ini untungnya. Sekarang terhadap hewan bagaimana? Dosa terhadap binatang sama. Pernah membunuh binatang, pernah menganiaya binatang, kadang-kadang punya kucing atau ayam dia pukul dan sebagainya atau tidak beri makan atau mengadu ayam, kambing, sapi dan sebagainya semut, jangkrik <laughs> jadi <laughs> itu bagaimana ini dosa Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi pernah melakukan sholat gerhana matahari. Waktu sholat gerhana matahari, tengah-tengah sholat itu seperti maju ambil apa-apa. Sahabat di belakangnya lihat saja, ya sholat dalam dalam sholat ini. Sebab lagi Nabi terkejut mundur di gitu, dalam sholat. Sudah selesai upacara sholat hari raya apa hari gerhana matahari. Tanya sahabatnya, mengapa sampai tadi dalam sholat kenapa? Kita lihat sampai maju sudah ambil apa-apa. Kemudian sampai takut mundur. Memang saya tadi maju nampak surga. Ada dompolan domba anggur akan saya ambil. Tapi saya stop belum waktunya. <coughs> Kemudian saya mundur tadi, saya nampak neraka. Jadi saya nampak neraka. Di dalam neraka itu saya lihat ada orang perempuan dicakari kucing. Dakhalatim ra'atunin naro fi Cakari kucing, disiksa di dalam neraka dengan dicakari kucing. Kenapa? Karena dia punya bersahabat dengan kali kucing. Kenapa? Karena dia punya kucing, rabakota, dia ikat. La ab'amata, wala sakota, wala saya soal Punya kucing, dia ikat. Tidak dia beri makan, tidak beri minum, saat tidak dia melepaskan sampai mati. Ini disiksa. Dan neraka. Nah, ini masalahnya. Sebab bisa hari kiamat diadili. Antara hewan dan hewan diadili antara hewan dengan hewan diadili. Ayam punya jalu, nabruk atau ayam yang punya jalu diadili. Kambing sapi yang punya tanduk menghantam kambing yang tidak punya tanduk ini diadili. Hewan dengan hewan. Lalu hewan dengan manusia. Wah, manusia berat. Nanti manusia dengan manusia. Kalau hewan jadikan tanah. Susah selesai jadi tanah itu hewan. Maka orang kafir waktu itu ingin jadi tanah, ingin jadi hewan. Wa yaqulul kafir ya laytani kuntu turaba. harus apa bagaimana? Bukan kepada kucing itu kita minta maaf untuk ayam, tidak begitu. Tahu nyai pak kucing sampai mati Patung gepui peti saya pengkor. Iya, seketika saya pikir apa ayam panggil ayam, saya bilang maaf apa begitu. Tidak begitu kembali kepada pemilik ayam yang membuat ayam. Jangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tobat kepada Allah. Nah, di sini. Jadi orang berhati-hati. Allah Maha Adil. Nah, inilah. Jadi kita kalau mau salah segera kita bertobat, sudah kita tingkatkan amal-amal ibadah kita, kita tingkatkan, kita tingkatkan sampai umur kita makin kurang, makin kurang, amal ibadahnya makin meningkat, makin meningkat sampai topnya di sana datangnya saat panggilan Allah Subhanahu wa taala sudah mempunyai tingkat yang tinggi di sana akan mendapatkan husnul khatimah Nah, kalau sudah soal khotimah sudah senang dan gembira, maka tidak ada orang mukmin mati susah itu nggak ada. Mukmin nggak mati mesti senang. Soal sudah mati saya tunjukkan surganya, tempatnya. Jadi dia senang, gembira. Mereka mau datang. Kata mereka mereka nahnu auliakum hadat dia berakhir. Nah, maka harus peningkatan. Dalam hal ini harus kita bina rumah tangga kita, jamaah dan kawan kita, kesemuanya Nah, ini sudah saatnya kita harus meningkatkan meningkatkan amal-amal ibadat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita mendapatkan husnul khatimah surga tempat kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina لنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم أجرنا من ضلال وآخرين من بطل اللهم أجرنا من ابتلاء وآخرين من ابتلاء اللهم ارزقنا من الخلا أفضلها، من العبد أصلاها من الأمن أزكاها من الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق زلها من العافية أكمل الدنيا خيرها من الأخلاق نعمها اللهم ربنا ادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومن عذاب الناس اللهم اكفنا الشر والفتن والمحن والبليات ظهر منها وبطن اللهم اغفر شر الظالمين والحاسدين والموضين وانصر الكافرين بما شئت وكفى شرنا وكفى شرنا كفى شر قدير اللهم انفعنا بما علمنا شمل لم ينفعنا اللهم انفعنا بما علمنا شمل لم ينفعنا اللهم انفعنا بما علمنا شمل لم ينفعنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وفيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين وأهلنا وأولادنا وذريتنا المسلمين أجمعين إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحة والسلامة والعافية والقوة والمتانه والنصر من القوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما لنا ذنبا معصوما الامر من المقبولات وصالحا مشكورا وجعلنا رجال منصورا وذنبنا ذنبا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على الكافرين اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه دائما في الدين والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه